Anda masih bersama kami di 107,8 FM Radio Islamic Center Winbas Yogyakarta. Media dakwah dan tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Masih bersama kami di frekuensi 107,8 FM Radio Islamic Center Bin Bas Media Dawah Islam dan Tilawah Al-Qur'an. Dan sebagaimana yang telah kami informasikan, insya Allah sesaat lagi kita akan ikuti bersama kajian Tablik Akbar langsung dari Masjid Mahad Islamic Center Bin Bas Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yasir LC Yahfillahu Ta'ala. Beliau merupakan staf pengajar di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Dan insya Allah kajian ini akan dimulai pada Isya atau sesaat lagi kita akan ikuti dengan tema kiat-kiat menyikapi isu dan kami mengundang kepada pendengar sekalian jika ada pertanyaan insya Allah akan kami ajukan kepada beliau. Anda bisa mengirimkan SMS pertanyaan di nomor 081 56881078. Baru saja kita dengarkan pada terlebih dahulu dari Al-Sayyid al Rinsi Hafizullah Ta'ala. Lazim dari Masjid Bangat Islamic Sumber Benas Muhammad Yasir LC Hafidahullah Ta'ala yang mana beliau salah satu daripada dosen di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Jember. Insya Allah pada malam hari ini beliau akan mengupas masalah yaitu kiat-kiat menyikapi isu. Yang mana mungkin sekarang-sekarang ini telah banyak beredar isu-isu di mana-mana atau yang biasa disebut dengan khobar toir, ya, kabar burung. Sedikit mendengar masalah begini langsung diceritakan kepada temannya dan terus dan terkadang kabar-kabar tersebut dibumbui, diberikan micin atau garam sehingga tambah sedap untuk didengar, sehingga disebarkan di mana-mana. Yang insya Allah kita akan mendengarkan masalah ini yang akan dikaji oleh Ustadz Muhammad Yasir ini pada malam hari ini bagaimana kita menyikapi isu-isu yang sering kita dengar yang telah beredar di mana-mana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.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 Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini di Islamic Center Bimbas di daerah di daerah Yogyakarta yang berhati nyaman. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang kami untuk hadir di tempat ini sehingga bisa melepaskan kerinduan kami kepada kota Jogja tempat kami mengenal pertama dakwah yang hanif ini. Alhamdulillah, para hadirin sekalian dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang mungkin kita semua telah menghafal hadis tersebut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini merupakan keyakinan kita orang muslim bahwasanya orang yang ingin melangkahkan hidupnya menuju ke agama Islam, cara yang pertama dan yang paling utama adalah mengucapkan kalimat syahadat, bukan yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengangkat pedang, menyebarkan kalimat tauhid ini. Ini adalah hadis yang kita hafal semua insyaallah dan dia ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Namun hadis ini dia tidak dipraktekkan begitu saja. Ternyata hadis ini diperintahkan untuk diperangi orang sampai dia mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah itu dikhususkan dengan ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagi orang-orang ahlul kitab. Apabila tempat yang hendak diperangi adalah orang-orang ahlul kitab, maka mereka diberikan tiga pilihan. Diberikan pilihan mau masuk Islam atau tidak masuk Islam tetap di atas agama kalian. Namun kalian berada di negara kaum muslimin. Negara kalian kami kuasai. Kalian berada di bawah perintah kami, pemerintahan kami. Dan kalian membayar jizyah. Membayar jizyah kepada kaum muslimin. Adapun yang pilihan yang ketiga, kalau kalian tidak juga mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, maka pilihan ketiga adalah apa pilihan ketiga? Perang. Pilihan ketiga kita berperang. Nah, inilah syariat Islam. Inilah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara cara menyebarkan agama Islam. Namun datanglah syubhat atau yang kita istilahkan dalam muhadarah ini adalah isu. Biar lebih umum lebih global daripada syubhat saja. Datanglah isu yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan lihat itu. Islam disebarkan dengan senjata. Islam disebarkan dengan senjata. Sedangkan orang Islam mengatakan agama Islam adalah agama rahmat, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kalian mengatakan agama kalian agama penuh rahmat sedangkan kalian menyebarkan agama kalian dengan pedang? Ikhwani, ketahuilah bahwasanya syubhat itu ataupun isu itu paling gampang disebarkan. Untuk menyebarkan ilmu, orang harus menuntut ilmu. Namun kalau untuk menyebarkan isu, duduk saja berfikir. Kemudian tidak berbuat apa-apa, tidak menuntut ilmu, tidak belajar apa-apa, Anda bisa menyebarkan syubhat. Karena apa? Karena syubhat itu tidak lain datang dari setan. Dari godaan hawa nafsu bisa keluarkan syubhat. Oleh karena itu apa? sebagian teman, sebagian teman-teman kita mengatakan, kenapa kita sebagai pelajar ahlus sunnah wal jamaah, yang di SMA, ataupun yang setingkat SMA, yang setingkat kuliah, kenapa kita jarang menulis? Jarang menulis tulisan, sedangkan orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang penuh dengan ilmu yang sesat, mereka rajin menulis, menyebarkan karangan-karangan mereka, menyebarkan tulisan-tulisan mereka, sehingga banyak di pasaran. Kita tidak, sedangkan kita yang berada di atas kebenaran sedikit tulisan kita. Jawabannya adalah karena mereka gampang menulis, tidak butuh dalil, tidak butuh referensi. Apa yang ada di pikiran, tulis dan sebarkan. Sedangkan kita, orang yang sudah paham tentang ilmu, maka tidak bisa menulis sembarangan. Harus kebenaran yang kita sampaikan ada dasarnya, ada referensinya, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dari perkataan para sahabat. Nah, orang-orang penentang Islam ini dengan gampangnya mereka menyebarkan syubhat ataupun isu seperti ini. Namun yang sangat disayangkan, kita tidak menyayangkan apabila ada orang kafir yang menyebarkan syubhat seperti ini. Namun yang sangat disayangkan adalah apabila ada orang muslim yang meladeni subhat seperti ini. Kata-kata saya ingat kata-kata saya meladeni. Bukan menjawab dengan dalil ataupun menjawab dengan tegas. Bagaimana mereka meladeni? Dalam beberapa khutbah yang kita dengar, dalam beberapa tulisan yang kita baca, Ketika ada beberapa dai yang ingin menjawab syubhatnya ataupun isunya yang disebarkan oleh orang-orang kafir ini. Namun cara mereka menurut saya adalah kurang tepat. Karena mereka lebih condong untuk mencari hati orang kafir daripada menerangkan Islam yang sebenarnya. Contohnya bagaimana? Ketika mereka menjawab syubhat ini, mereka menjawabnya dengan mengatakan, "Enggak, Islam itu disebarkan dengan ilmu." Sampai di sini benar. Islam itu disebarkan dengan cara Rahman, masih benar. Islam itu tidak berperang kecuali hanya untuk bertahan saja. Ini yang salah. Mereka ingin ingin membantah perkataan orientalis, orang-orang kafir bahwasanya Islam itu menyebarkan Islam dengan pedang. Cuma salah caranya. Mereka lebih ingin mencari hati orang kafir daripada menerangkan Islam yang sebenarnya. Mereka mengatakan, oh perang Islam itu, Islam itu baru mengangkat senjata, baru berperang, hanya untuk bertahan saja. Ini suatu kesalahan yang besar. Karena apa? Karena sejarah membuktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukannya ke Tabuk. Umar bin Khattab mengirim pasukannya ke Al-Qadisiyah ke negara Persia. Mengirim pasukannya ke Romawi. Yang mana dua negara adidaya ini mengira dulu peperangan antara orang Arab hanya sekedar peperangan kabilah saja hanya sekedar peperangan antar orang Arab saja. Tapi begitu mereka melangkah ke negara orang Persia, mereka melangkah ke negara orang Romawi, mereka melangkah ke Andalusia, negara Spanyol sekarang. Baru mereka sadar ternyata Islam perang yang mereka lakukan dengan orang Arab bukan hanya sekedar perang kabilah, namun untuk menyebarkan agama Islam. Jadi berhati-hatilah di dalam memahami sebuah syubhat, memahami sebuah isu, usahakan jangan sampai kita membantah isu itu dengan tujuan ingin mencari ridho orang yang menyampaikan isu. Namun sampaikanlah dengan sebenarnya. Benar, Islam juga disebarkan selain dengan Al-Quran, juga dengan pedang. Namun Islam sebelum menyebarkan namun syariat Islam sebelum menyebarkan ajarannya atau Islamnya dengan pedang, mereka memberikan pilihan. Mau Islam, membayar jizyah, ataupun kita berperang. Adapun mengatakan Islam hanya berperang untuk bertahan saja, ini suatu kesalahan yang besar. Karena jihad itu ada jihad difa, ada jihad talab. Ini ma'ruf yang disebutkan oleh orang-orang ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka. Dari sini, sesuatu yang sudah jelas, sangat-sangat jelas di dalam agama Islam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Namun masih ada saja orang yang menyampaikan ataupun orang yang menyebarkan syubhat untuk membuat ragu terhadap agama Islam. Maka muhadarah kali ini adalah ingin memberikan beberapa kiat kepada kita semua untuk bagaimana cara menghadapi isu-isu ataupun syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap agama Islam ini. Baiklah. Yang pertama, sebelum kita menuju kepada kiat, kita ingin melihat tentang isu itu sendiri. Isu ataupun kabar burung, kabar yang tidak tentu benar atau tidaknya, namun disebarkan yang membuat masuk ke dalam hati orang, apabila isu itu berhubungan dengan syariat, maka kita namakan syubhat. Apabila isu itu berhubungan dengan manusia, maka kita bisa namakan ribah ataupun fitnah. Ini yang disebarkan oleh orang. Benar atau tidak kita belum tahu, namun kita terkadang ikut menyebarkannya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap isu ini? Yang pertama, jangan meremehkan isu. Jangan meremehkan isu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat dalam Al-Qur'an gara-gara isu. Isu yang disebarkan oleh seorang utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil zakat dari sebuah kaum. Namun dia terlambat datang kepada kaum tersebut terhalangi dengan sesuatu hal sehingga kaum tadi langsung menyiapkan zakat dalam rombongannya ingin membawakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang ini Ketika melihat ada rombongan yang sangat banyak menuju kepada menuju ke arah dia, dikiranya rombongan itu ingin memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau membayar zakat. Pulanglah dia kepada Rasulullah dan mengadu, ya Rasulullah, kaum itu mau memerangi kita. Lihat bagaimana dia menyebarkan isu sebelum jelas benar atau tidaknya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat gara-gara isu yang dibuat oleh dia. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang yang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Carilah bukti yang nyata, benar tidak apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar jangan sampai gara-gara isu yang disebarkan membuat kalian memerangi orang ataupun menghantam orang lain sedangkan kalian tidak tahu kebenaran apa sebenarnya yang membuat terjadi peperangan ini sehingga kalian bisa menyesal gara-gara perbuatan tersebut. Jadi jangan terlalu meremehkan isu karena isu itu bisa mengakibatkan yang sangat besar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang munafiqin. Keadaan orang-orang munafik Bagaimana keadaan mereka jika mereka ikut berperang bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Seandainya orang-orang munafik itu ikut berperang bersama gerombongan kamu, hai Muhammad, yang mereka tambahkan dalam pasukan kamu hanyalah kekalahan saja. Bukan malah gara-gara mereka ikut perang kalian akan menang. Bukan, hai Muhammad, maka malah kalian akan kalah. Kalian akan lemah. Kenapa? Karena orang-orang munafik adalah orang-orang pengecut. Wala khilalakum. Dan mereka akan menyela-nyela di dalam rombongan kalian Bukan menyela-nyela untuk segera mas, segera maju ke, ke depan pasukan, namun menyela-nyela dalam kelompok kaum muslimin dalam bentuk fitnah, menyebarkan fitnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana bahayanya fitnah ataupun isu yang disampaikan oleh orang munafik, wa fikum sama'una Kalau memang orang munafik saja yang menyebarkan isu di antara kamu hai Muhammad, mungkin masih agak mending kurang berbahaya. Yang berbahayanya adalah wa wafikum sammaunalahum. Dalam rombongan kamu hai Muhammad yang mereka bukan orang munafik, mereka orang mukmin, ada yang mau mendengar perkataan mereka. Mau mendengar perkataan orang munafik, kemudian menganggap benar perkataan orang munafik, kemudian menyebarkan perkataan orang munafik. Ini bahaya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya bahayanya tentang isu yang bisa membuat dua orang berperang, dua kelompok berperang, yang bisa membuat orang beriman pun mau mendengar kepada orang munafik. <clears throat> Begitu juga tentang isu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah perang Hamraul Asad yaitu perang setelah terjadinya perang Uhud ketika orang-orang kafir Mekah mundur sehingga pasukan kaum muslimin ketika itu agar tidak agar mencegah orang-orang musyrik kembali lagi ke Madinah untuk menyerang mereka maka mereka pun mengejar kaum kaum musyrikin. Sehingga sampailah ke sebuah tempat yang bernama Hamraul Asad. Namun sampai di tempat itu ada orang yang menyebarkan isu kepada kaum muslimin bahwasanya pasukan Abu Sofyan bersama bala tentaranya sedang mengumpulkan bala tentara untuk menyerang kaum muslimin. Ini disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina qala lahumun nasu innasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum fazahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana isu disebarkan oleh orang ini. Di isu disebarkan bahwasanya pasukan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan sekarang sedang siap-siap menyerang kalian hai Muhammad. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sikap kaum mukminin ketika itu, mereka semua tetap tegar untuk menghadapi cobaan ini dengan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini tentang isu-isu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahkan diturunkan ayat untuk menerangkan tentang isu tersebut. Dan isu yang paling besar yang bahkan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan diturunkan ayat yang bukan hanya satu ayat, namun ayat yang cukup banyak, yaitu yang disebut dengan hadithul ifki. Isu yang disebarkan oleh orang munafik bahwasanya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat serong dengan seorang sahabat. Yang isu ini sampai sekarang masih disebarkan oleh kelompok sekte atau oleh sekte ataupun kelompok yang sesat yaitu Syiah Rafidah Masih tetap disebarkan. Walaupun sudah dijawab oleh ayat, walaupun sudah dijawab oleh ayat mereka masih tetap menyebarkannya. Makanya wajar saja orang yang masih menuduh Aisyah berbuat serong setelah turun ayat ini maka tidak diragukan lagi kekafiran mereka. Kenapa? Karena mereka telah mengingkari Al-Quran. Ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang isu-isu di dalam eh, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat menerangkan tentang isu di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bahayanya ataupun jangan menganggap remeh isu atau bahayanya kalau kita menjadi penyebar isu. Di antaranya adalah kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dinamakan pendusta apabila dia berbicara atau yang disampaikan semua yang didengar. Kenapa? Karena dia belum tabayyun. Dia tidak tahu apa isi yang disampaikan, yang penting kita sampaikan saja. Dengar, sampaikan. Dengar, sampaikan. Benar atau tidak, kita tidak tidak mau tahu. Ini sudah cukup dianggap sebagai pendusta. Bahkan Rasulullah SAW dalam kisah Isra beliau ketika diperlihatkan kepada beliau orang yang dipotong bibirnya sampai ke ujung rahang. Ini dimasukkanlah siksa kubur. Ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa orang itu, kenapa dia disiksa seperti itu, maka malaikat pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, dia itu adalah alladhi yuhad yakzibu kidbatan. Orang yang berdusta dengan satu dusta saja. Nggak banyak, cuma satu dusta saja. Satu kalimat saja. Ataupun satu kisah saja. Tetapi ah, yang bahayanya adalah wakad balagal afak, Satu ucapan saja namun telah mencapai ufuk bumi. Telah mencapai ujung bumi telah mencapai kaki langit. Hanya dengan satu dustaan. Maka itulah ganjaran orang yang telah berbuat dusta ini. Banyak kita lihat sekarang ini. Subhat-subhat tentang akidah. Itu terkadang hanya dibuat oleh satu orang saja. Ma'abad al-Juhani. Hanya membuat satu kedustaan. Namun kedustaan itu sampai menyeluruh kepada seluruh dunia bahkan masih eksis sampai sekarang yaitu fitnah khalqil Quran. Isu ini disebarkan tentang bahwasanya Al-Quran makhluk. Sampai sekarang masih ada orang yang meniru-niru ucapan itu. Ataupun fitnah ataupun isu yang disebarkan tentang Wahhabiyah Sampai sekarang di seluruh bumi orang hobi ataupun ngeri mendengar kata-kata Wahhabiyah. Tidak tahu menau apa sebenarnya Wahhabiyah. Pokoknya Wahabi sesat menurut mereka. Kabar burung tanpa tabayun langsung menyebarkan padahal itu semua adalah kedustaan. Inilah bahaya kita berdusta. Yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya jangan meremehkan isu terbunuhnya Utsman bin Affan gara-gara isu. Terbunuhnya Utsman bin Affan gara-gara isu yang disebarkan oleh orang-orang yang benci kepada beliau dari Mesir. Rombongan mereka nyebarkan isu nyebarkan isu sehingga mengumpulkan manusia yang mengepung rumah Utsman bin Affan di Madinah. Padahal isu yang disebarkan adalah isu yang nyata. Benar, akan tetapi yuri dubihal batil. Akan tapi yang disebarkan ini kisahnya benar, akan tapi dipelintir oleh mereka dianggap sebagai sarana yang membolehkan untuk menggulingkan Osman. Apa isu yang mereka sebarkan? Yang pertama, Osman bin Affan tidak mengikuti perang Badar. Utsman bin Affan tidak mau ikut perang Badar katanya. Yang kedua, Utsman bin Affan termasuk orang yang lari ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, ketika pasukan kaum muslimin diserang balik oleh orang oleh pasukan Khalid bin Walid ketika itu masih musyrik, Pasukan kaum muslimin kocar kacir. Dan ada di antara mereka yang lari. Isu yang ketiga yang disebarkan oleh mereka adalah Utsman bin Affan tidak ikut bayatur Ridwan. Isu yang keempat yang mereka sebarkan adalah bahwasanya Utsman bin Affan membuat adanya tanah bisa mungkin di zaman kita ini bisa kita katakan sebagai hutan lindung. Namun di zaman dulu tidak ada namanya hutan lindung, tanah yang dinamakan dengan hima, tanah larangan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pun, yang tidak diboleh dibeli oleh seorang pun, tanah ini adalah tanah milik kaum muslimin yang digunakan untuk menyimpan harta ternak dari sedekah ataupun zakat. Ini. Empat hal ini membuat mereka menyebarkan isu gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, maka Utsman adalah orang yang salah. Utsman tidak pantas menjadi khalifah. Mari kita gulingkan Utsman. Ada satu orang di antara mereka, satu orang di antara pemberontak ini datang kepada Ibnu Omar, Bertanya kepada Ibnu Omar. Bukankah Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Iya, kata Ibnu Umar. Allahu Akbar langsung dibilang. Dia merasa senang bahwasanya isu yang mereka sebarkan benar. Dan membuat mereka boleh untuk membunuh Utsman, menggulingkan Utsman. Ketika dia bertanya, "Bukankah Utsman tidak ikut perang Badar?" Ibnu Umar bertanya, menjawab, "Iya, Allahu Akbar," dia bilang. Kemudian ditanya lagi, bukankah Utsman bin Affan dia termasuk orang yang lari dari perang Uhud? Iya, kata Ibnu Umar. Allahu Akbar, takbir lagi dia. Sampai yang ketiga dia tanya, bukankah Utsman bin Affan tidak ikut bayat Ridwan? Iya, kata Ibnu Umar. Allahu Akbar. Benar, semua itu kisah benar. Namun kisah ini dijadikan isu oleh mereka untuk membolehkan memberontak kepada Utsman bin Affan. Ini yang salah. Ketika orang ini bertakbir tiga kali ini mau mau ke uh, balik arah, mau pergi, dipanggil Imam Ibn Umar, sini. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar gara-gara perintah Rasulullah. Kenapa? Karena menjaga anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu istri Utsman bin Affan yang bernama Ruqayyah karena dia sedang sakit sampai meninggal sakitnya. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar bukan gara-gara tidak suka, Bukan gara-gara termasuk orang munafik. Namun karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap Utsman bin Affan mendapatkan pahala perang Badar. Bahkan mendapatkan pembagian harta rampasan perang dari perang Badar. Kenapa? Karena beliau mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut perang Badar gara-gara merawat anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih jawaban yang pertama. Yang ketiga, ya, yang kedua, dia termasuk orang yang lari dari perang Uhud. Dan bukan hanya dia yang lari dari perang Uhud ketika itu. Banyak kaum muslimin yang lari dari perang Uhud. Karena dikocar-kacirkan oleh pasukan kaum musyrikin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan pemaafannya dalam Al-Quran. sudah menurunkan memaafkan orang-orang yang lari dari perang Uhud dari Al-Qur'an. Yang ketiga, Utsman bin Affan memang tidak ikut bayat Ridwan. Nah, yaitu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ketika uh, eh, bayat Ridwan ataupun perjanjian Hudaibiyah. Kenapa? Karena bayat Ridwan di, karena Bayatul Ridwan diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela Utsman. Jadi Utsman tidak perlu ikut Bayatul Ridwan. Gara-gara Utsman lah yang pergi ke Mekah, kok nggak balik-balik? Khawatir Utsman dibunuh oleh orang-orang Mekah. Mari kita berbayat untuk membela. Dan Memang Utsman tidak ikut bayatul Ridwan, namun Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahadal yad an Utsman. Tangan ini kata Rasulullah, tangannya Utsman. Perwakilan dari tangannya Utsman. Kata Ibnu Umar dan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada tangan Utsman sendiri. Sudah dengar jawabannya? Sudah, silakan pergi sekarang. Jadi yang dia bertakbir tadi menganggap bolehnya keluar dari eh, dari memberontak kepada Utsman dianggap suatu legalitas untuk memberontak kepada Utsman, ternyata itu semua adalah isu dan telah dibantah oleh Ibnu Umar. Adapun yang keempat, Utsman menyediakan tempat yang bernama tanah larangan, kalau masa kita sekarang dinamakan dengan tanah lindung ataupun hutan lindung yang tak boleh diapa-apain milik negara. Ketika pemberontak mengempung rumahnya Utsman, dipanggil Utsman untuk keluar, Utsman keluar, kemudian kata mereka, buka mushaf. Dibuka mushaf. Baca surat Yunus. Dibaca. Ketika membaca sampai ke Allahu adzina lakum am taftarun? Apakah Allah mengizinkan kepada kalian atau kalian mengada-gada terhadap nama Allah? Mereka pun bertanya, "Hai Hai Utsman, kenapa kamu mengambil tanah larangan yang tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin?" Apakah ini perintah Allah diizinkan oleh Allah atau kamu mengada-ngada dalam agama Allah? Apa jawaban Osman? Gampang aja jawabannya. Adapun hima tanah arangan ini bukan saya yang pertama melakukannya. Rasulullah punya hima untuk menyimpan binatang ternak dari zakat. Umar juga punya hima. Namun di zaman saya onta ataupun binatang ternak dari zakat itu makin banyak. Sehingga saya perlu memperluas hima. Perlu memperluas tanah larangan ini. Untuk mengembalakan kambing ataupun hewan ternak dari zakat. Kalau ini tidak dijadikan tanah larangan, banyak orang beli. Beli tanah, beli tanah sehingga tanah untuk hewan ternak zakat makin sedikit. Namun, takdir Allah Subhanahu wa taala tetap berjalan bahwasanya ternyata Osman bin Affan merupakan orang syahid yang sudah dijanjikan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun beliau juga tetap terbunuh oleh perbuatan para pemberontak itu. Gara-gara apa? Penyebaran isu yang mereka legalitaskan seakan-akan perbuatan Osman ini adalah merupakan perbuatan orang-orang munafik ataupun yang tidak pantas menjadi khalifah. Inilah bahayanya atau jangan kita meremehkan tentang isu. Dia telah membuat orang terbunuh, telah membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menerangkan hampir saja dua orang pihak berperang gara-gara isu dan juga membuat orang penyebar isu tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Nah, hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Ini tentang kita telah bahas tentang bahayanya isu. Jangan meremehkan isu yang tersebar di antara kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita di dalam menghadapi isu? Baiklah. Yang pertama, usahakan janganlah kita yang menjadi orang pertama yang membuat isu. Jangan menjadi orang pertama yang membuat isu. Terkadang kalau kita sedang belajar, apalagi kalau belajar sendiri, baca buku sendiri, sedangkan kita belum punya kaedah-kaedah atau usul-usul yang perlu dipegang dalam agama ini, baca buku asal-asalan. Baca buku akidah langsung ke akidah yang tinggi. Usul salah belum belajar, kasubuh subuh belum belajar. Langsung belajar kitab Atad Muriyah. Ya, baca terjemahan lagi. Terkadang terbersit dalam hati kita sesuatu keraguan dalam agama ataupun teratur subhat. Yang mana subhat ini belum pernah diucapkan oleh orang lain, namun terbersit dalam hati kita. Maka apa sikap kita? Sikap kita adalah jangan sampai keluar biarkan dia di hati, kemudian bermujahadahlah kita lawan subhat yang ada dalam hati kita ini. Biarkan dia pergi, biarkan dia hancur. Jangan sampai keluar. Apalagi menyebarkan. Jawabannya belum ada, karena mungkin kita yang pertama menyebarkan subhat ini, maka hati-hati. Karena barang siapa yang sanggup menahan subhat ini yang terada yang ada dalam hati dia, maka inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka sarihul iman." Pernah ada sahabat yang mengaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma nata'adhamu an bihi." Ya Rasulullah, terkadang dalam hati kami kami mendapatkan sesuatu yang berat sekali kan untuk kami ucapkan. Kenapa? Karena kekufuran. Syubhat. Yang membuat ragu dalam agama. Kalau kami ucapkan, kayaknya berat sekali. Kami nggak tega melakukan, melakukannya. Gak sampai hati untuk melakukannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zaka sorihul iman. Itulah yang menunjukkan iman yang murni. Maksudnya apa? Orang yang mampu menahan keraguan yang dibisikkan oleh setan di dalam hati sehingga tidak sampai keluar ke mulut, inilah orang yang imannya murni. Akhirnya kenapa banyak syubhat yang tersebar? Kenapa banyaknya syubhat yang tersebar sejak zaman dahulu Muhammad al-Juhani, ah, Jaham bin Ja'ad bin Dirham, ah, Ma'abad al-Juhani, Safwan bin Atta, ah, Bishir al-Marisi, Kenapa mereka mengeluarkan? Kenapa tersebar syubhat? Karena mereka punya i'tiqad, kemudian disampaikan, disebarkan, tersebarlah. Makanya ada ulama mengatakan, "Lau sakatal jahilun laqalal khilaf." Kalau orang-orang jahil mau diam, maka khilaf sedikit. Kenapa banyak khilaf? Banyak orang ingin ikut campur di dalam khilaf. Banyak orang bodoh ingin ikut campur di dalam ilmu. Banyaklah khilaf. Nih, jadi jangan sampai keluar. Walaupun kadang ter, wah jangan-jangan gini ya. Wah kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Diam. Jangan sampai keluar syubhat ini. Itulah yang disekatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ti syaitanu ahadukum. Ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan akan datang kepada kalian. Maksudnya bisikan dia. Fayaqul. Kemudian dia akan mengucapkan kepada kalian Man khalaqa kada? Siapa yang menciptakan ini? Dibisikkan dalam hati kita. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Kita pasti jawab gitu. Ya? Siapa yang menciptakan galaksi Bima Sakti? Allah. Siapa yang menciptakan galaksi Andromeda? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Man khalaqa kada? man khalaqa kada? man khalaqa kada? hatta yakul. Dibawa kita dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Hatta yakul sampai dia satu saat akan mengatakan kepada kalian, "Wa man Allah. Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Ini akan dibawa. Seperti orang yang berpikir tentang bahwasannya alam ini ada pendahulu, ada, ada awalnya dan ada akhirnya. Sedangkan Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Coba pikir. Bingung. Karena emang ini bukan bagian pikiran kita. Dan setan akan mengajak kita ke bagian ini. Sehingga membuat kita ragu dalam agama. Mungkin akan suatu saat akan datang setan kepada kita untuk berbisik seperti itu. Atau sudah pernah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan suatu kaedah yang bagus untuk mengkonter, untuk menghalangi bisikan ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman wajada dzalika falyasta'id billahi wal yantahi." Apabila kalian mendapatkan seperti ini dalam hati kalian bisikan seperti ini, maka ucapkanlah a'udzubillahi rajim kemudian tinggalkan. Jangan berpikir lagi. Tidak usah berpikir-pikir, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Yang menciptakan ini perintah Rasulullah SAW. Yang penting apabila pun terbersih di hati kita ada syubhat, jangan kita yang orang yang pertama menyebarkan syubhat. Yang kedua, apabila datang subhat dari orang lain. Sekarang bukan dari kita. Kita sudah tahan-tahan tidak membuat subhat. Ternyata datang subhat ataupun isu dari orang lain. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah jangan menjadi pembantu dia sebagai penyebar subhat redam dari awal begitu sampai ke kita, kita redamkan. Karena kalau kita sempat menyebarkan sadar atau tidak sadar, kita termasuk orang yang membantu tersebarnya syubhat. Ini tolong diperhatikan. terkadang kita termasuk orang yang penyebar isu, pembantu penyebar isu tanpa kita sadari. Contoh. Ketika orang-orang Syiah sedang melakukan perayaan hari raya Ghadirul Khum. Hari raya Al-Ghadir. Dinamakan mereka hari raya Al-Ghadir. Ataupun hari Ashura. Di mana mereka lakukan? Terserah. Enggak tahu saya di mana mereka lakukan. Terkadang kita, orang yang menentang syiah, orang yang tidak setuju dengan perbuatan mereka, termasuk orang yang ikut andil menyebarkan, mempublikasikan hari raya mereka. Dengan cara apa? Sebarkan di internet. Ya akhi, hari ini Syiah membuat perayaan. Untuk apa Nyebarkan itu? SMS, ya akhi, hati-hati. Padahal kita maunya hati-hati. Hati-hati. Hari ini Syiah melakukan upacara hari raya gadir mereka. Sebarkan. Sebarkan. Akhirnya Syiah mendapatkan iklan gratis. Tidak usah mereka yang iklankan. Mereka silahkan mengadakan. Kita yang mengiklankan kepada orang semua. Seluruh orang ketahui. Gara-gara siapa? SMS kita satu nilai plus bagi mereka. Kita termasuk orang penyebar tanpa kita sadari. Akhirnya orang awam yang sampai SMS ini ada hari raya Ghadir dilakukan oleh orang Syiah. Hati-hati. Apa yang mereka dapatkan kira-kira? Malah syubhat. Apa ya hari raya Ghadir? Cari. Ternyata bagus kok. Hari raya Ghadir bagus kok. Mereka juga uh, mengagungkan usin. mereka membela-bela Husin kok. Habis kita. Hati-hati. Ternyata terkadang kita ingin menyebarkan perbuatan sub atau syubhat atau perbuatan orang-orang yang sesat, tapi terkadang kita termasuk orang yang menyebarkan kesesatan. Contoh lain, dapat SMS saya bahwa saya Syiah di Puger, daerah Jember, mereka dilatih oleh Kopassus. Kira-kira ini bikin kita takut apa kita berani? Coba seperti ini. Puasanya Syiah di Jember ataupun di Puger dilatih oleh lupa siapa kalau Kopassus atau Brimob dibilang punya salah satu mantan anggota dilatih oleh mereka. Saya langsung hapus SMS seperti itu. Kenapa? Gak ada manfaat. Mereka mau dilatih oleh siapapun. Apa sekarang perbuatan kita? Apakah gara-gara mereka dilatih oleh Kopassus, kita juga bisa dilatih oleh Kopassus? Apakah gara-gara mereka dilatih oleh Brimob, kita juga bisa dilatih, dilatih oleh Brimob? Ya. Ini isu. Isu-isu disebarkan seperti ini, hati-hati. Jangan sampai kita menyebarkan isu yang intinya ingin mengetahui kesesatan orang lain malah membuat lemah kaum muslimin sendiri. Lihatlah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membuat kuat kaum muslimin, bukan membuat lemah. Dengan cara apa? Dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id yurikahumullahu fi manamika qalila." walau arakahum kathira lafashiltum walatanaza'atum fil amri Allah sallam innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengatakan, "Hai Muhammad, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pasukannya orang musyrik di dalam mimpi kamu mereka sedikit." Berapa jumlah kaum musyrikin ke dalam perang Badar? Berapa orang? Seribu. Kaum muslimin berapa orang? Tiga ratusan. Namun Allah mengatakan kepada Muhammad, Allah memperlihatkan pasukan kaum musyrikin dalam mimpi Rasulullah sedikit mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? Seandainya Allah memperlihatkan mereka banyak, kalian akan putus asa. Kalian akan gentar. Walatana zaatum fil amri dan akan diantara kalian akan terjadi perpecahan. Walakin Allah salam. Namun Allah ingin menyelamatkan kalian agar kalian tidak gentar. Diperlihatkanlah mereka itu sedikit. Ini bagi Rasulullah. Bagi para sahabat dalam ayat berikutnya. Wa id yuri wa id yuri kahumuhum wa id yuri kumum idil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kaum muslimin kuat, tidak gentar. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian wahai kaum muslimin jumlah orang musyrik sedikit. Padahal seribu orang. Mereka 300. Tapi diperlihatkan seakan-akan jumlah mereka sedikit. Dan diperlihatkan bagi orang musyrik pasukan kaum muslimin sedikit. Biar apa? Biar mau berperang liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan karena Allah ingin membuat terjadi sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kalahnya orang musyrik di dalam perang Badar. Dengan cara apa? Orang mukmin ketika melihat pasukan orang musyrikin yang seribu orang itu, ada kisah menyebutkan dalam tafsir ayat ini, seorang sahabat mengatakan kepada, kepada temannya, kira-kira berapa? Menurut pandangan kamu berapa orang ini? Dia menjawab, 70 kayaknya. Enggak, enggak. 100 orang. Lihat. 1000 orang yang dilihat berapa? 100 orang. Kenapa? Agar berani maju. Tapi kita nyebarkan. Wah, mereka dilatih brimob. Mereka dilatih kopassus. Ini makin berani atau makin takut? Makin takut. Jangan sampai disebarkan seperti itu. Dan itu hanyalah isu. Malah perlihatkan bahwasanya mereka lemah. Perlihatkan bahwasanya mereka berpecah belah. Perlihatkan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka hujah mereka itu tidak ada apa-apanya. Mereka orang yang gentar, mereka orang penakut, mereka orang munafik. Tapi ketika malah kita sebarkan tentang kekuatan mereka, pasukan mereka, ancaman mereka kepada kaum muslimin kita, itu apa? Ini malah kita termasuk orang yang penyebar isu, bukan ingin menolong kaum muslimin, maka ingin membuat lemah kaum muslimin. Tolong diperhatikan hal ini apalagi isu-isu yang bersebar sekarang ini, tolong diperhatikan yang seperti ini. Kemudian dalam penyebaran isu ini, hati-hati terhadap pengalihan isu. Ini juga poin yang kedua yang saya sampaikan tentang penyebaran isu. Yang tadi jangan sampai kita menyebarkan isu malah menolong orang lain. Menolong subhat. Yang kedua, jangan sampai kita terpengaruh dengan pengalihan isu. Apa itu pengalihan isu? Dulu, kata teman saya di Aljazair, kata teman saya di Aljazair, dulu kalau kita mau bikin kajian, itu untuk dapat dana bikin kajian fotokopi kitab, kitab-kitab ulama-ulama salaf ya, fotokopi kitab ulama salaf sulitnya bukan main. Dapat sedikit, cuma bisa difotokopi dua lembar, dibagi-bagi dua lembar, kata dia. Tapi, begitu terjadi khilaf antara dua orang syekh. Yang satu dari Madinah, yang satu dari Mekah, yang satu dari Yaman. Maka tersebarlah di Aljazair fotokopian mungkin setebal ini dibagikan secara gratis. Disebarkan kaset secara gratis. Kaset apa itu? Kaset bantahan Syekh Fulan kepada Syekh Fulan. Sebarkan. Gratis. Kemudian yang disebarkan makalah tebal-tebal secara gratis. Besoknya dari Syekh Fulan, pengikut Syekh Fulan ini, saya yang kedua, menyebarkan bantahan terhadap Syekh Fulan yang kemarin, bantahan yang kemarin. Secara gratis. Siapa kira-kira yang mendanai ini semua? Siapa kira-kira yang mendanai ini semua? Dulu kajian kitab tauhid, dulu kajian tentang hadis, dulu kajian tentang akidah, nggak ada yang membiayai untuk fotokopi. Begitu untuk urusan ini semangat mengeluarkan uang. Kira-kira siapa yang mendanai? Hati-hati terhadap pengalihan isu. Jangan-jangan kita oleh musuh-musuh Islam sedang dialihkan. Ah, biarkan para salafi main-main dalam hal ini aja lah. Kitab tauhid sekarang ditinggalkan. Ya, kasbul subhat nggak pernah dikajai lagi. Kitab-kitab hadis, saya Bukhari aja nggak pernah lihat sampulnya. Kenapa? Nah, ini. Yaman dengan Mekah. Yaman atau Mekah? Kamu Yaman, tadi. Kamu Mekah, bagus. Hati-hati. Terkadang kita termasuk orang yang membantu hal ini. Hati-hati terhadap pengalian isu. Ingat, kita dari awal ketika mengaji, ngaji salafi ini, Masya Allah. Kita diajarkan apa itu akidah, apa itu tauhid, apa itu hadis, apa itu ikram terhadap ulama. Kita punya usul, kita punya kaidah yang harus kita pegang terus dalam menuntut ilmu. Kenapa kita bisa dialihkan gara-gara isu ini? Kenapa? Kenapa sekarang kita tinggalkan kajian-kajian yang ilmu, malah kita kajian-kajian yang penuh dengan isu. Isinya adalah kata ini, kata ini, kata ini. Di internet seperti ini, di internet seperti ini, di internet seperti ini. Benar atau tidak? Wallahu alam. Penting yang penting internet. Haddatsani internet. Hati-hati. Dialihkan kita sekarang dari ilmu. Sadar atau tidak? Makanya saya sangat bersyukur Apabila masih ada di antara kita yang konsisten hadis, kita selesaikan hadis. Akidah, mari kita selesaikan akidah. Mau bicara apa Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Yang penting saya belajar ini. Yang penting saya tidak peduli dengan fitnah-fitnah yang di luar. Anggap itu pengalihan isu. Agar kita tidak belajar usul akidah kita. Bukan hanya itu saja. Pengalihan isu bukan hanya itu saja. Bahkan dialihkan lebih parah daripada itu. Dengan mengatakan, barang siapa yang tidak tahu khilaf Syekh Fulan dengan Syekh Fulan, bukan salafi. Wah, punya stempel salafi dia di rumah. Bisa menstempel yang mana salafi, yang mana bukan. Bukan hanya itu saja. Bahkan tersebar di antara kita tidak apa-apa tidak tahu hadis tidak apa-apa tidak tahu tentang fikih. Yang penting manhajnya bagus. Yang penting manhajnya bagus. Kata-kata manhaj ini tolong dikaji. Sekarang saya tantang tantang siapa saja. Kalau dapat, alhamdulillah tolong berikan saya ilmu, tolong sampaikan kepada saya karena saya tidak tahu. Apa itu pelajaran manhaj? Tolong sampaikan kepada saya sekarang siapa yang tahu apa itu pelajaran manhaj. Kalau fikih saya tahu. Saya alhamdulillah belajar fikih. Dari kitab Taharah sampai kitab Wudud pernah belajar. Hadis, saya tahu kita kitab hadis. Mustalah, saya tahu. Usul fik, saya tahu. Kitab Raqa'iq, saya tahu. Manhaj. Pelajaran apa itu? Apa mufradat man, mufrodat yang dipelajari dalam manhaj apa? Apa maudhu? Tema manhaj itu apa? Pelajaran akidah? Dibilang bukan. Akidah beda, manhaj beda. Makanya manhaj itu apa? Di majalah. Akidah. Pelajaran akidah. Kemudian tentang hati, tentang keluarga, tentang manhaj. Kira-kira pelajaran apa ini? Tolong siapa yang tahu sampai sekarang saya belum tahu. Pelajaran manhaj itu apa saja kurikulumnya? Kalau ada yang tahu, silakan sampaikan kepada saya. Kita banyak ucapan. Yang penting manhaj, yang penting manhaj, yang penting manhaj. Manhaj itu apa? Baik. Kalau bilang yang penting tauhid, tauhid tahu dari pelajaran rukun Islam sampai firak. Firak itu pelajaran tauhid, loh. Mengetahui tentang khilaf eh, para uh, pertentangan dengan banyak sekte-sekte, belajar tauhid. Nah, kalau tauhid tahu kurikulumnya apa-apa nih pelajari bisa kita tahu. Tapi pelajaran manhaj mana kurikulumnya? Tolong siapa yang tahu kita sampaikan. Itu yang banyak di antara kita. Ucapan seperti ini. Oh tidak apa-apa akhlaknya jelek, yang penting manhajnya bagus. Oh tidak apa-apa dia pendusta, yang penting manhajnya bagus. Dari mana kata-kata ini? Ada nggak ulama dahulu mengatakan seperti ini? Gak ada. Bahkan terkadang kita membuat satu yang yang baru. Nah, inilah jangan menjadi orang penyebar uh, eh, subhat, penyebar isu. <clears throat> nah, yang berikutnya adalah setelah kita mendengarkan isu, Jangan kita menjadi penyebar isu. Kemudian kita yang berikutnya adalah kita berusaha menjawab isu tersebut. Kalau memang isu itu mengarah kepada ajaran Islam, maka kita jawab isu tersebut dengan tujuan untuk membela Islam. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai kita menjawab untuk hanya mencari ridho orang yang menyebarkan isu. Seperti tadi, ingin mencari ridho orang kafir, bahwasanya Islam ini tidak disebarkan dengan pedang. Mari kita jawab bahwasanya Islam itu berperang hanya untuk membela diri. Ini salah. Jawaban yang salah. Contoh lain. Contoh lain. Istri Rasulullah SAW berapa? Hah? Sebelas. Siapa yang hafal nama namanya? Coba tunjuk tangan, siapa nama hafal nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang hafal? Ayo, siswa ada yang hafal? Tunjuk tangan. Gak ada yang hafal? Baik, nanti dihafal ya. Jangan cuma istrinya Lionel Messi yang dihafal. Baik. Rasulullah SAW punya istri 11. Namun ketika Rasul yang meninggal dua orang sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Wasallam meninggal, beliau meninggalkan sembilan istri. Kira-kira apa isu ataupun syubhat yang disebarkan oleh orientalis terhadap hal ini? Apa kira-kira yang saya yang tahu? Ada yang tahu? Isu dalam hal ini, dalam Rasulullah punya istri banyak. Apa kira-kira syubhat mereka? Rasulullah tukang kawin. Benar, mereka nyebarkan seperti ini. Nah, kalau ada nyebarkan kepada Anda seperti ini, bagaimana Anda menjawabnya? Ambil kaidah tadi saya bilang. Jawablah untuk membela Islam. Bukan hanya sekedar mencari ridho orang yang menyebarkan syubhat. Yang mungkin yang pernah Anda dengar, cara menjawab syubhat ini adalah, oh bosnya Rasulullah SAW bukan tukang kawin. Ataupun yang disebut dalam dalam kitab-kitab ketika bantahan bantahan ini adalah syahwani, orang banyak syahwatnya. Bikin punya banyak istri. Akhirnya dijawab oleh para, para ulama ya, para dai menjawab, "Oh, oh tidak. Karena yang dinikahkan oleh yang nikahi oleh Rasulullah para janda. Bukan para perawan." Kira-kira jawaban seperti ini, ini ada nas dari Rasulullah atau cuma sekedar ijtihad sendiri? Apakah Rasulullah, saya bukan orang yang tukang kawin. Gara-gara yang sila nikahkan adalah janda. Tidak ada. Ini adalah istihad sendiri. Yang menurut saya jawaban seperti ini tidak pantas. Kenapa? Karena kalau kita jawab seperti ini masih bisa dibantah. Masih bisa dibantah lagi. Namun menurut saya yang pantas kita jawab adalah ingat, kita ingin membela Islam. Kita ingin menyampaikan syariat Islam kita katakan kepada mereka, dalam agama kami boleh, makanya Rasulullah SAW mengamalkannya. Dalam agama kami, agama Islam, boleh seorang nikah empat orang, maka kami, orang yang mengamalkannya, kami anggap wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Dalam agama kami Rasulullah SAW boleh menikah lebih daripada empat. Bahkan boleh menerima orang yang menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah. Bukan tanpa ya, tanpa kawin ada orang seorang perempuan menghadiahkan ya Rasulullah saya menghadiahkan diri saya kepada Anda. Boleh Rasulullah ambil dijadikan istri tanpa wali? Boleh. Syariat Islam membolehkan maka kami sami'na wa ata'na. Ah. karena dalam adat kalian dalam tradisi kerajaan kalian wahai orang Indonesia zaman dahulu. Raja-raja kalian boleh punya selir sampai 100 orang, kalian diam saja. Kenapa giliran Rasulullah hanya punya 11 orang kalian hina? Raja-raja kalian punya simpanan. Sampai nikah 9 orang. Sampai punya 100 orang. Kalian diam saja. Kalian tidak menghina mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW menikah dengan sebelas orang kalian menghina. Berarti untuk apa kami menjawab syubhat kalian? Capek-capek kami mencari jawaban syubhat kalian. Kepada kalian tidak mempermasalahkan orang lain. Berarti yang kalian sasar adalah bukan metode Rasulullah menikah, tapi yang kalian sasar adalah Rasulullah SAW sendiri. Dan kami jawab, perbuatan Rasulullah adalah benar dalam Islam, beliau tidak menyimpang dari agama Islam, dan kami sami'na wa ata'na. Tolong diperhatikan seperti ini. Bertujuanlah untuk membela Islam, membela Rasulullah, bukan hanya mencari ridho orang yang menyampaikan syubhat tersebut. Hanya ingin agar orang yang menyebarkan syubhat puas. Hati-hati. Kalau ingin mencari kepuasan orang tidak akan pernah puas. Tapi kalau ingin mencari berat dari atas dalil, gampang untuk kita dapatkan. Yang berikutnya, dalam menghadapi subhat yang ataupun isu yang dimuskan kepada kita, perhatikanlah fardu kifayah di dalam menjawab isu. Nah, ini yang jarang sekarang orang memperhatikan. Perhatikanlah fardu kifayah di dalam menjawab isu. Sekarang kita meyakini bahwasanya ada ustadz-ustadz kita yang pakar hadis, pakar fikih, pakar tauhid, akidah, ya, pakar masalah hati, masalah keluarga. Kita tahu itu ada. Jadi ustadz-ustadz yang pakar hadis biasanya kalau ditanya masalah fikih yang sangat jeliman, sangat sangat sangat sulit, jawaban mereka, oh jangan tanya sama saya, kalau masalah ini secara detail tanyakan Ustadz Fulan. Karena dia tentang fikih hebat. Yang Ustadz fikih, kalau ditanya tentang akidah, subhat-subhat secara jelimet, dia akan mengatakan, oh kalau hal ini jangan tanya sama saya. Tanya sama Ustadz Fulan, dia tentang akidah hebat. Tanya masalah sesatnya syiah. Oh, jangan sama saya. Tanya sama Ustadz itu, dia lebih tahu tentang sesatnya syiah. Ini kita akui. Namun kasihannya, begitu ada perpecahan antara syekh, syekh fulan dengan syekh fulan, seakan-akan semua orang yang mengaku salafi harus tahu. Gak ada lagi fardu kifayah. Seakan-akan semua kalian harus tahu. Yang namanya salafi harus tahu. Kalau nggak tahu, bukan salafi. Kemana fardu kifayah kita bawakan? Kamu tahu supanya Syed Kutub? Enggak tahu. Oh, bukan salafi. Kamu tahu syubhatnya Syekh yang fulan? Enggak tahu, enggak pernah dengar saya. Ya, akhi salafi kok enggak pernah dengar? Harus tahu. Harus tahu. Bahkan terkadang menjadi pertanyaan pokok orang yang mau menikah. Benar? Dulu ketika terjadi kasus perang Ambon, ada kelompok yang mewajibkan jihad ke sana. Akhwat-akhwatnya ini setiap orang yang melamar, pertanyaan pertama apa? Antum mujahid atau bukan? Kalau tanya sama saya mungkin, antum mujahid atau bukan? Bukan, saya yasir. Itu benar. Mereka bertanya seperti itu. Antum mujahid atau bukan? Kalau dijahat, bukan. Kak akan saya menikah dengan kali kamu. Kamu penggembos dak, penggembos jihad. Kamu kamu ini habis semuanya. Karena bukan salafi. Begitu ada khilaf antara Syekh Fulan dengan Syekh Fulan yang lain. Yang mendukung Syekh Fulan salafi, yang mendukung Syekh ini tidak salafi. Akhirnya menjadi pertanyaan yang pertama ketika mau nikah. Kamu Syekh A atau Syekh B? Kalau jawabannya Syekh A, Salafi, Syekh B tidak mau menikah dengan kamu. Jadi fardu ain sudah. Ada kasus antara Syekh, khilaf antara Syekh jadi fardu ain. Kamu wajib tahu. Kalau nggak tahu bukan Salafi. Dari mana ini semua ini? Ilmu dari mana ini semua? Kita sudah mengakui dari awal bahwasanya kalau ada fardu kifayah, ada fardu kifayah, ada fardu ain yang harus diketahui, tapi begitu khilaf para ulama jadi fardu ain. Hati-hati. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah istiqamah mengajarkan hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Istiqamah ya. Apakah beliau kemudian menghina orang yang membantah kesesatan Said Qutub misalnya? Tidak. Karena itu memang tugas beliau. Silahkan saya mengajar hadis, kamu mau membongkar kesesatan mereka, silakan. Tugas kamu. Kamu punya kemampuan, biar fardu kifayah ini kamu yang emban. Tapi kasih bahayanya apa? Begitu ada yang menghina. Begitu ada yang menghina, lihat tuh Syekh Abbas, Syekh Abdul Musin, dah berpuluh-puluh tahun ngajar di Masjid Nabawi tidak pernah membantah Said Kutub. Ya, untuk apa? Sudah ada orang yang sudah ada orang yang mengemban fardu kifayah ini untuk apa lagi? Menurut mereka yang namanya salafi, setiap muhadarahnya harus pada akhirnya, di akhir muhadarah apa? Fulan mubtadi, fulan dol, fulan dol. sallallahu ala nabina Muhammad. Penutup, penutup muhadarah harus ada. Walaupun muhadarahnya mau isi apa, terserah. Mau isi masalah hati, nangis-nangis dulu ketika, ya akhir kita itu harus hati gitu. Begitu terakhir, wah Seakan-akan salafi seperti itu. Padahal fardu kifayah itu ada. Cukup ada orang. Begitu tanya, apa Ustaz? Apa sih tentang kesesatan firqah fulan? pasti nggak tahu. Silakan antum tanya ke Ustaz fulan, lebih tahu. Yang biasanya kata-kata Ustaz seperti ini di dihina. Tuh, Ustaz itu nggak paham tentang manhaj. Fardu kifayah ya akhi. Antum tanya anak tentang, nggak tahu tentang bid'ahnya eh, kesesatan syiah dalam satu masalah misalnya. Wajar saya nggak tahu. Tanya kepada orang ahlinya yang pakar membantah Syiah. Yang pakar ekonomi Islam ada, yang pakar tentang tauhid ada, yang pakar yang pakar ada. Semua itu fardu kifayah sudah dipemban oleh mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sikap kita ketahuilah bahwasanya membantah isu itu atau syubhat itu adalah nahi mungkar. Maka kaidah dalam nahi mungkar adalah jangan sampai mendatangkan mungkar yang lebih besar. Kalau sempat kita membantah sebuah isu atau syubhat, malah mendatangkan mungkar yang lebih besar, lebih baik jangan bantah. Sampaikanlah kaedah-kaedah di dalam agama Islam yang secara tidak langsung membantah syubhat ini. Kenapa? Terkadang kalau syubhat kita sebarkan, jawabannya tidak kena, syubhatnya masuk Misalnya kita mungkin kajian. Ikhwan sekalian, di antara subhat di antara subhat Syiah. Ini ini ini ini ini. Ada orang dengar, "Oh, itu subhat Syiah ya?" Ya. Jawabannya adalah tidur. Jadi yang masuk apa tadi? Subhat. Jawabannya tahu dia? Enggak tahu. Ataupun dia dengar sub, jawaban subhatnya. Enggak tahu, enggak paham saya. Supaya paham? Paham. Jawabannya? Gak paham. Keluar? Udah, pendukung syiah Allah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Selama satu tempat belum pernah masuk sebuah syubhat, maka tidak boleh kita sebarkan syubhat walaupun untuk membantahnya. Namun, sampaikanlah sampaikanlah kaedah-kaedah umum di dalam agama Islam tentang secara tidak yang secara tidak langsung membantah subhat mereka. Seperti misalnya orang-orang Syiah yang menghina Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengka tidak usah kita membawa subhat mereka. Oh, syubhatnya Syiah dalam mengkafirkan Abu Bakar ini. subhatnya ketika mengkafirkan Umar ini subhatnya. Bantahannya gini, nggak usah. Kita sampaikan saja keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Kita sampaikan hadis-hadis yang mengutamakan keutamaan Abu Bakar. Sehingga yang ini yang terpatri dalam hati kaum muslimin, begitu mereka mendengar syubhatnya orang Syiah, langsung punya benteng. Enggak kok. Yang saya pernah belajar hadis enggak seperti ini kok Abu Bakar, orangnya soleh kok, orangnya bagus kok, sahabatnya mulia kok. Namun kalau kita sampaikan syubhat, hati-hati. Inilah yang saya katakan bahwasanya menjawab syubhat itu nahi mungkar. Kalau ternyata ingin membantah syubhat dengan menyampaikan syubhat, malah mendatangkan syubhat yang lebih besar, maka jangan didatangkan syubhat tersebut. Namun jawablah secara mujmal. Nah, yang berikutnya adalah ambillah hikmah dalam setiap isu. Ya, ambillah hikmah di dalam setiap isu, bahkan dalam setiap sisi kehidupan kita, kita ambil hikmah. Jangan-jangan isu ini tersebar gara-gara memang kita kurang fokus terhadap belajar tauhid, kita kurang fokus terhadap belajar hadis sehingga gampang orang menyebarkan uh, fitnah. Kita kurang fokus terhadap belajar tentang fikih. Eh, hati-hati para ikhwan sekalian. Kebanyakan yang terjadi khilaf ataupun fitnah perpecahan antara dua kelompok yang mendukung dua orang syekh misalnya itu disebabkan karena mereka tidak pernah belajar fikih. Saya terus terang saya katakan, tidak pernah belajar fikih ataupun tidak pernah belajar usul fik ataupun tidak pernah belajar kawaidul fikhiyah. Ya, pendukung Syekh ini, pendukung Syekh ini. Yang dukung saya ini bid'ah, yang dukung saya ini bid'ah, sama-sama membid'ahkan. Kenapa asal mula Kesalahan sikap seperti ini dari mana? Karena mereka tidak pernah belajar fikih. Mungkin ada yang jawab, pernah kok belajar fikih kami? Kitab apa? Kitab Al-Wajiz. Wajar saja. Terjadi seperti ini. Kenapa? Karena tidak pernah terdengar di kuping kita ikhtalafal ulama dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Gak pernah terdengar dari kita. Yang kita tahu adalah namanya salafi seperti ini. Begitu ada beda pendapat, oh kayaknya ini bukan salafi. Ada kejadian zaman dulu ya. Teman kita di kampus di kejadian di Makassar. Di kampus ada temannya ada orang lain, satu kampus juga, nggak musbil. Jenggotan nggak musbil. Ini sama-sama curiga ini. Salafi bukan ya? Salafi bukan ya? <laughs> Biasa kita gitu kan? Salafi bukan ya? Nah, satu saat teman kita ini sholat sendiri di masjid. Datanglah orang ini, sholat karena masbuk ya, eh, sama-sama nggak ketemu jamaah. Datanglah orang ini sholat bersama. Ternyata dari awal salat sampai akhir sama persis. Cara turunnya, cara naiknya, harakatnya, uh sama persis. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Antum salafi ya? Langsung langsung gembira. Antum salafi ya? Ada image, ada gambaran di beberapa kalangan kita. Ini salat salafi, yang seperti itu, yang bukan seperti ini, bukan salat salafi. Yang siapa yang bedakan ini kira-kira? Mana fikih? Ini salat salafi, ini bukan salat salafi. Ini yang terkadang kita ah, jadi mengkultuskan ataupun mengkelompok-kelompokkan orang gara-gara tidak pernah belajar fikih. Belajar satu fikih, kemudian menganggap fikih yang di luar ini semuanya salah. Kalau seperti ini kita belajar, maka tidak jauh beda kita dengan pesantren-pesantren tradisional. Mereka menyalahkan sholat kita gara-gara beda dengan sholat mereka. Nah kalau kita juga menyalahkan sholat mereka gara-gara beda dengan sholat kita, sama kita dengan mereka. Namun pernah nggak kita terfikir, oh itu memang ada kaulnya para ulama, oh itu memang ada kaulnya Imam Syafi'i, oh itu memang ada kaul. Dan terpatri dalam dalam kita biasanya ketika belajar fikih, al-haqqu wahid, yang biasa terdengar oleh kita, al-haqqu wahid wa ghairuhu batil. Nah, hak itu cuma satu, yang lain salah. Ini kalau di akidah nggak apa-apa dipakai ini. Kalau dalam fikih tolong-tolong jangan dipakai ini. Baik, saya, saya tanya satu pertanyaan aja ya. Satu pertanyaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita tidak tahu hukumnya. Saya pertanyaan saya adalah apa batasan aurat antara laki-laki dengan perempuan yang semahram. Saya punya adik perempuan yang sudah balik. Apa batasan yang boleh saya pandang dari tubuh dia? Dan apa batasan yang tidak boleh saya pandang? Siapa tahu jawabannya? Siapa tahu jawabannya? Nah, Anda bilang segini ke atas. Bagus. Itu bagian atas. Bagian bawah? Dari lutut ke bawah. Bagian samping? Benar, benar. Dia bilang. Dari leher ke atas yang boleh dilihat. Kalau bagian bawah dari lutut ke bawah. Bagian samping dari lengan? Samping. Benar. Insya Allah benar. Cuma pertanyaan saya. Apa dalilnya? Siapa tahu dalilnya? Masya Allah kalau kita belajar akhirnya al dalil Al-Quran wa sunnah. Begitu kita tanya, ini mana dalilnya? Nggak ada yang tahu dalilnya. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan sunnah bahwasanya batasan aurat yang boleh dilihat adalah yang tadi disebutkan. Ada yang tahu? Berarti bukan salafi kita kayaknya nih. Gak tahu jawabannya. Cuma berkata tanpa dalil berarti kan? Berkata tanpa dalil berarti kita. Baik. Pertanyaan kedua. Makan dan minum membatalkan sholat? Ih, kok gak ada jawab? Jawab dulu. Pasti takut saya tanya dalilnya kan? Batal, dalam hati saya batal. Tapi kalau ditanya dalilnya saya nggak tahu juga ini. Maka anda minum dalam solat Batal solat Batal. Masya Allah. Bagus. Apa dalilnya? Oke lah kalau makan seperti ini batal lah. Ya, pasti lagi solat makan ya batal lah. Enggak, misalnya lagi solat ada selilitan. Dapat satu nasi, dapat satu bongka daging, kita makan. Batal enggak? Makanya tolong belajar fikih agar tidak gampang menyalahkan orang lain. Agar tidak gampang seakan-akan kitalah yang benar, yang lain dolal. Inilah salat salafi, yang lain bukan salat salafi. Tidak mengapa Anda mengambil pendapat satu syekh. Tidak mengapa Anda mengambil pendapat cara salat satu kitab. Yang saya salahkan adalah ketika Anda menyalahkan orang lain. Inilah yang terjadi dalam kita, ilzamul fatwa. Hati-hati. Ilzamul fatwa, melazimkan orang lain mengambil fatwa syekh dia. Ini yang terjadi dengan kita. Syekh dia mewajibkan jihad di Ambon. Ketika kita tanya sama syekh yang lain, katanya tidak wajib yang mengatakan wajib, yang mengambil fatwa Syekh Fulan, penggembos dakwah, penggembos dakwah salafiyah, mubtadi'un dal. Karena kenapa? apa? Ini yang ngambil fatwa, itu ngambil fatwa. Menurut mereka, kalau syekh kami sudah berfatwa, semua salafi harus ikut syekh ini. Ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang lain di luar kita. Gak jauh berbeda. Cuma taklid model baru. Nah, jadi berhati-hatilah terhadap isu-isu yang berkembang, tuduhan-tuduhan yang berkembang, apalagi tuduhan ini bukan salafi dan itu bukan salafi, dan ketahuilah sikap kita dalam menghadapi isu. Nah, yang pertama adalah kita tidak boleh menyebarkan isu, kemudian ketiga eh, mengeluarkan isu, yang kedua adalah tidak boleh kita kalau sudah kita dengar tidak boleh kita sebarkan. Kemudian kita harus menjawab isu tersebut sekuat kemampuan kita dan kita pahami bahwasanya isu itu untuk menjawab isu itu ada fardu kifayahnya, tidak semua orang harus bisa semuanya. Nah, dan uh, bantahan isu itu adalah bagian dari nahi mungkar dan mari kita mengambil hikmah dari isu-isu yang beredar. Semoga ini semua dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi dan bagi para hadirin dan para pendengar sekalian. Eh, semoga dapat diambil pelajaran, semoga menjadi sebuah ketukan bagi kita untuk terus belajar, untuk terus menanggapi, mengkaji apakah ilmu kita ini sudah memang penuh yang kita pelajari ataupun masih ada perlu yang kita tambahi. Semoga ini menjadi ketukan ataupun ajakan bagi saya pribadi dan bagi para ikhwan dan para pendengar sekalian. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah kepada Ustadz Muhammad Yasir yang telah menyampaikan kajiannya yang begitu menarik pada malam hari ini sehingga satu jam lebih berlalu serasa kita masih haus ingin terus mengkaji ilmu dari beliau. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan, tapi kayaknya masih tersisa ada isu yang beliau sebarkan kepada kita dan kita tidak tahu jawabannya kayaknya Ustaz. Ya, Ada isu yang antum sebarkan, tapi kita tidak tahu jawabannya. Apa itu? Mungkin eh, aurat batasan aurat mahram Ustaz. Ini terlewat jawabannya Ustaz. Mungkin Ini yang nggak tahu antum sendiri atau semuanya juga nggak tahu. Kan cuma antum sendiri nggak tahu ini. Nah. Inilah ya ikhwan, kalau ada orang mengatakan bahwasanya dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ala fahmi salafil ummah misalnya. Cocok atau tidak perkataan itu? Perkataan itu benar cuma Ternyata dalil itu ada yang namanya al-istishab, ada namanya sadud Darai, ada namanya al-'urf, ada namanya uh, masalihul mursal. Banyak itu yang disebutkan oleh para ulama al-adillah al-mukhtalaf fiha. Dalil-dalil ataupun ya, dalil-dalil yang khilaf para ulama apakah boleh dijadikan dalil atau tidak. Ini makanya saya katakan ini yang ada di dalam usulul fiqh. Nah, ketika masalah batasan aurat laki-laki dengan perempuan yang semahram ini karena gara tidak ditentukan oleh syariat secara batasan nyatanya wah saya tidak boleh melihat ini ini ini ini ini maka kembali ke mana kembali kepada istihad dari mana mereka mengeluarkan istihad dari kaidah-kaidah ataupun dalil-dalil yang mukhtalaf tadi itu dari sisi sadud dari sisi masalihul mursalah dan lain sebagainya Makanya wajar para ulama di sini khilaf pendapatnya. Dan madhab syafi'i ma'ruf. Madhab syafi'i ma'ruf. bahwasanya mereka mengatakan batasan aurat antar mahram. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama mahram. Adalah antara pusar sampai lutut saja. Yang lain boleh terlihat. Bingung kan? Tolong jangan dibayangkan. Ini saya katakan madhab Syafi'iyah. Adapun madhab yang lain yang mungkin yang, yang saya juga meng, yang saya kuatkan, yang saya merojihkan bahwasanya yang benar adalah seperti dikatakan tadi, batasan dari leher ke atas, kemudian tangan, itu intinya yang disebut oleh para ulama libasul mihnah, pakaian sehari-hari di rumah. Cuma saya kata seandainya ada berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i ataupun pendapat ya, apakah kita ingkari? dengan sekeras-kerasnya, hati-hati. Anda yang mengingkari pun tidak punya dalilnya. Karena semua itu ijtihadi. Naik, Tolong jangan dibayangkan bahwasanya kalau gitu di rumah boleh kita pakai sarung aja gitu. Pakai handuk saja. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah boleh tidak seorang wanita menyusui anaknya di hadapan mahramnya. Itu maksudnya. Bukan maksudnya boleh buka-bukaan enggak. Ini boleh tidak? Kalau yang mengatakan tidak boleh terlihat, ya tidak boleh, haram. Ha? Kalau yang mengatakan boleh terlihat dan itu bukan aurat, maka itu boleh-boleh saja. Seperti madhab syafi'i. Cuma kasihan, kasihan yang yang kita kasihani adalah mbok-mbok di pasar ya. Mereka nggak peduli ada mahram atau nggak di, di depan, yang penting keluar udah. Nah, itu itu beda lagi orang nggak paham fikih teman-teman. kesempatan. Alhamdulillah ya isu sudah terjawab. Mudah-mudahan malam ini kita bisa tidur, bisa tidur dengan tenang. Jazakumullah khairan Kita akhiri kajian pada malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa. Mana Zat ada soal? kita akhiri kajian malam hari ini.